Dan ini diantara sifat-sifat Rasulullah SAW bahwa beliau adalah sayyidnya para rasul. Bahkan beliau adalah sayyidun nas ajma'i. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim rahimahullah bahwa beliau menyatakan anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyidnya seluruh turunan Adam. <laughs> Dalam riwayat ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh turunan anak Adam wala fakhr dan bukan kesombongan. kaum muslimin yang saya hormati. Dan sudah kita bahas pula permasalahan dalam masalah ini. Yaitu ketika ada yang mempertanyakan bagaimana dengan ucapan Rasulullah SAW. La tufaddiluni ala Musa. Jangan utamakan aku di atas Musa. Bagaimana dengan hadis ini? Sepertinya dua hadis ini bertentangan. Hadis yang kemarin kita baca disebutkan dengan kalimat ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh turunan Adam. Seluruh turunan Adam termasuk para anbiya dan termasuk Musa alaihi salam. Maka sayyidnya para rasul adalah beliau alaihi salatu wassalam. Tapi kenapa ada hadis yang menyatakan la tufaddiluni ala Musa? Alhamdulillah ini pun sudah dijawab kemarin bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan demikian kepada orang yang membandingkan antara nabi dengan nabi lainnya dengan cara mengangkat yang satu merendahkan yang lain. Ini yang tidak boleh. Ya, ini seperti model-model politik belah bambu. Yang satu diangkat tinggi-tinggi, yang satu direndahkan. Ketika Yahudi menyatakan Musa demikian, Musa demikian, dibantah oleh seorang Muslim. Tidak, sungguhnya Rasul lebih baik dari Musa. Demikian, demikian, demikian. yakni merendahkan Musa. Maka Rasulullah SAW menegurnya dan menyatakan, La tufaddiluni ala Musa. Yang berarti, apa yang dikatakan oleh beliau oleh salatu wassalam adalah sama dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Yaitu ketika Allah kisahkan orang-orang mukmin menyatakan, La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Ya, ini tidak membeda-bedakan maknanya kita memuliakan semuanya. Kita mengutamakan semuanya. Dan kita mendoakan dengan salawat dan salam kepada mereka semuanya. Sehingga ketika ada yang mengutamakan Nabi di atas Musa dengan konteks yang merendahkan Musa ditegur. La tufadziluni ala Musa. Sesungguhnya Musa ketika aku dibangkitkan, Musa dalam keadaan bergantung di Ya, ini sudah apakah kata Rasulullah SAW, apakah beliau lebih dulu dibangkitkan dari aku atau beliau yang dikecualikan atau bersamaan denganku. Ya, ini menunjukkan Musa pun memiliki keutamaan. Sehingga jangan diutamakan Rasulullah SAW di atas Musa dengan merendahkan Musa. Sekarang permasalahan yang kedua yang akan kita bahas. Wa amma ma yurwa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Bagaimana dengan hadis ini? Yani ucapan Rasul katanya, <laughs> la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan utamakan aku di atas Yunus bin Matta. Wa ana ba'du suyuh dan beberapa syekh-syekh, beberapa orang menyatakan la yufassir lahum hadzal hadis hatta yu'ta malan jazilan. Jangan tafsirkan hadis ini kepada siapapun kecuali dengan imbalan harta yang banyak. Sebab ini mahal harganya katanya. Falam atauhu ketika diberi harta yang banyak baru tafsirkan bahwa qurba Yunus minallah وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج bahwa dekatnya Yunus kepada Allah ketika Yunus di perut ikan paus itu sama dekatnya dengan Rasulullah SAW ketika naik Mi'raj ke langit ketika Isra dan Mi'raj wa'addu hadza tafsiran 'aziman dan mereka menganggap bahwa tafsir ini tafsir besar jawaban yang mahal kata asyarih syarih Ibn Abdul Izz Al-Hanafi hadza min jahlihim. Ini dari kebodohan mereka. Jahlim bi kalamillahi wa bi kalami rasulihi lafdan wa ma'nan. Bodoh terhadap ucapan Allah, bodoh terhadap ucapan Rasulnya secara lafaz dan makna sekaligus. Fa inna hadzal hadis bi hadzal lafaz, karena hadis dengan lafaz yang seperti itu la yarwihi ahadun, tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ahli kutub allati i'tamad 'alaiha. Tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari para penulis-penulis kitab atau penyusun-penyusun kitab hadis atau para pengumpul-pengumpul hadis, para ulama, imam-imam ahlu sunnah, nggak ada yang meriwayatkan satu orang pun dengan lafaz yang seperti ini, nggak ada. Jadi nggak perlu dipaksakan dengan tafsir-tafsir yang mereka katakan tadi. Karena lafaz yang sesungguhnya dalam riwayat-riwayat yang sahih adalah kalimat Rasulullah SAW. Layan bagi li'abdin an yaqula ana khairun min Yunus. Tidak boleh seorang pun berkata, aku lebih baik daripada Yunus. Lihat, jauh sekali dengan lafaz tadi. Kalau lafaz tadi langsung menyatakan la tufaddiluni, jangan utamakan aku di atas Yunus. Ternyata ngelafat seperti ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari ahlul hadis dalam kitab-kitab hadis. Tidak ada. Tetapi yang ada adalah riwayat-riwayat yang sahih yang berbunyi la yaqulu jangan seorang pun atau layan bagi li'abdin an yaqula tidak sepantasnya seorang dari kalian berkata ana khairun min Yunus bahwa aku lebih baik daripada Yunus itu lafaz yang sahih lafaz yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis wa fi riwayah dalam riwayat lain disebutkan Man qala inni khairun min Yunus ibn Matta faqad kadzab. Siapa yang berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta, maka dia telah berdusta. Qanifidina azakumullah perhatikan. <laughs> I'rabnya. Man qala inni khairun min Yunus. Yani maknanya inni khairun min Yunus itu makul yang diucapkan oleh orang tadi. Siapa yang berkata bahwasanya aku Bukan aku Rasulullah, tetapi orang yang tadi yang dikatakan tidak seorang pun berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus kecuali dia berdusta. Yani kalau ada seorang manusia, seorang muslim yang berkata aku lebih baik dari Yunus, maka dia telah berdusta. umum Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, lafaz ini menunjukkan keumuman. La yanbaghi li ahadin an yufaddilu nafsahu ala Yunus ibn Matta. Ya, ini tidak boleh seorang pun berkata bahwa dirinya lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Kenapa Nabi Allah Wasallam menyatakan demikian? <laughs> Kenapa? Kok dikatakan jangan sekali-kali seorang berkata aku lebih baik daripada Yunus. <laughs> Padahal secara umum bisa jadi orang nggak akan berkata bahwa aku lebih baik dari Nabi kan begitu. Tetapi karena ayat-ayat dan hadis yang menceritakan tentang Yunus alaihissalam bahwa beliau lari dari kaumnya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan ditelan ikan paus dan Allah kembalikan lagi ke kaumnya. Dikhawatirkan ada orang yang berkata, berarti aku lebih baik, aku nggak lari dari kaumku. Sedangkan Yunus lari dari kaumnya. Jangan sampai ada orang yang berkata bahwa aku lebih baik dari Yunus. Ini khairun min Yunus. Barang siapa yang mengatakan ini khairun min Yunus maka kadzab. Barang siapa yang berkata aku lebih baik dari Yunus maka dia berdusta. Karena bin Allah, ليس فيه نهي muslimin an يفضل Muhammadan على يونس alaihi السلام. Tidak ada larangan dalam hadis ini yang melarang untuk mengutamakan Rasulullah SAW di atas Nabiullah Yunus alaihi salam. Tidak ada. Nggak ada larangan mengutamakan Nabi kita alaihissalatu wassalam di atas para anbiya. Nggak ada. Bukan ke sana maknanya. Adapun lafaz tadi la tufadziluni, jangan utamakan aku di atas Yunus. Ini adalah lafaz yang tidak diriwayatkan dalam hadis. Lafaz seperti ini tidak ada dalam kitab-kitab hadis dan tidak diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis. Walhamdulillah rabbil alamin. Tetapi yang diriwayatkan adalah lafaz-lafaz tadi. La yaqulu ahadun Ana khairun min Yunus. Jangan seorang pun berkata, aku lebih baik dari Yunus karena aku tidak lari, sedangkan Yunus lari dari kaumnya. Atau lafaz yang menyatakan, "Ma yanbaghi li'abdin an yaqula ana khairun min Yunus ibn Matta." Tidak boleh seorang pun, tidak pantas bagi seorang pun berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Qul inna billahi wa dzalika li'anna Allah ta'ala qad akhbara yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan annahu taqamahul hutu wa huwa mulim. Allah menghabarkan bahwa Yunus alaihi salam ditelan ikan paus dalam keadaan mulim. Disebutkan dalam lafaz Al-Qur'an wa huwa mulim. Apa itu mulim? Yaf'al ma yulamu alaih. Melakukan sesuatu yang yulamu alaih. Kalimat yulam maknanya tercela. Yani sesuatu yang jelek yang dilakukan oleh Yunus alaihissalam. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين kata Allah wadannun ketika pergi dari kaumnya mughadiban dengan marah Fadhanna an lan naqdira dan menduga bahwa aku tidak akan mampu memberikan menakdirkan untuknya. Fanada ada dhulumat, akhirnya memanggil dalam kegelapan. Ini kegelapan di dalam perut ikan paus. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Tiada ilah kecuali engkau ya Allah. Sungguh Aku ini maksudnya engkau sungguhnya aku ini adalah orang yang berbuat zalim. Ada kalimat mulim dalam Al-Quran. Yang melakukan sesuatu yang tercela. Ada kalimat aku adalah orang zalim. Faqad yaqa' fi nafsi ba'din nas. Maka bisa jadi akan masuk di hati manusia bahwasanya dirinya lebih sempurna dari Yunus. Aku nggak lari dari kaumku. Padahal apa yang dihadapinya tidak seberat apa yang dihadapi Yunus alaihissalam? Sehingga jangan kamu sok lebih hebat, lebih baik dari Yunus alaihissalam. Barang siapa yang berkata aku lebih baik dari Yunus, maka dia telah berdusta. Dan tidak pantas seorang pun untuk berkata aku lebih baik dari Yunus. Dengan ayat-ayat seperti ini dikhawatirkan akan muncul manusia-manusia yang merasa dirinya akmal min Yunus, merasa dirinya lebih sempurna dari Yunus, fala yahtaju ila hadzal maqam id la yaf'al ma yulamu alaih atau dia merasa nggak perlu berkata dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin nggak perlu bilang begitu karena aku nggak melakukan apa yang dilakukan Yunus mungkin akan ada yang berpikir seperti itu padahal kalimat seperti itu diucapkan oleh para anbiya dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir diucapkan oleh mereka para rasul. Maka orang yang berkata bahwa aku nggak perlu berkata bahwa aku ya Allah orang zalim, ampunilah aku. Nggak perlu aku iktiraf bidzunub, nggak perlu aku mengakui dosa atau mengaku dirinya zalim di hadapan Allah, nggak perlu. Karena itu kan Yunus kan lari dari kaumnya, sedangkan saya tidak lari dari kaumnya. Aku lebih baik dari Yunus sehingga perlu nggak perlu mengucapkan dengan kalimat ini kuntu zalimin. Kata Ibn Abdul Aziz, "Wa man dhanna hadza faqad kadzab." Siapa yang menyangka seperti ini, maka dia telah berdusta. Hadza min jahlihi. Ini dari kebodohan mereka kalau mengatakan seperti itu. Kenapa? Bal kullu 'abdin min ibadillah yaqulu qala Yunus. Bahkan setiap hamba yang mukmin dari hamba-hamba Allah semuanya berkata dengan kalimat yang sama atau kalimat yang semakna senada Bahkan para anbiya, para rasul mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang sama atau semakna, yaitu pengakuan dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Yunus, "An la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dibicarakan pula, diucapkan pula oleh para anbiya. Kama qala awalul anbiya wa akhiruhum, sebagaimana dikatakan oleh nabi-nabi terdahulu ataupun nabi yang terakhir. Fa awwaluhum Adam yang pertama, Nabi yang pertama adalah Adam Salam. Qala, beliau berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Rabbana anfusana wa in lam لم lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah membolimi diri kami sendiri. Bukankah ini juga pengakuan kezaliman, pengakuan dosa? Apakah berarti Nabi Adam adalah orang zalim dan kemudian kita yang tidak zalim lebih baik dari Adam begitu? Astagfirullahaladzim. Alangkah sombongnya kita kalau mengatakan seperti itu. Adam alaihi salam menyatakan Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana kalau engkau tidak ampuni kami enggak maafkan kami enggak rahmati kami lanakunanna minal khasirin niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi wa akhiruhum dan nabi terakhir, wa afdaluhum wa sayyiduhum, yang paling afdalnya dari para anbiya dan sayyidnya para rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, dalam hadis al-istiftah, di antara doa-doa beliau, doa istiftah beliau, di hadapan Allah beliau menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Setelah menyatakan wajah tu wajhi ila akhir hadis sampai pada kalimat Allahumma antal malik. La ilaha illa ant. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi. Lihat kalimatnya. Zalamtu nafsi. Pengakuan kezaliman. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri. Wa'taraftu bidzanbi dan aku mengakui kesalahan-kesalahanku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Dzunubi jami'an segala dosa-dosaku. La yaghfirud dunuba illa an. Tidak ada yang menghampuni dosa-dosa kecuali engkau. Berarti para rasul juga menyatakan zalamna anfusana. Pengakuan kezaliman dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bukan menunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka atau mereka memiliki cercaan celaan yang pantas untuk dicela, tidak. Wallah, mereka khairun nas Para rasul adalah khairna sebaik-baik manusia adalah para rasul dan sebaik-baik para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata mereka pun sama menyatakan dengan pengakuan kezaliman ketika berdoa kepada Allah, ketika meminta ampun kepada Allah, maka itu tidak menjadikan celah bagi mereka. Tidak menjadikan sesuatu yang akhirnya kita merendahkan mereka, termasuk Yunus alaihi salam. Ketika Allah katakan dengan kalimat bahwa Yunus pergi mughadiban meninggalkan kaumnya dengan marah atau ketika Allah katakan bahwa mereka atau beliau dimakan ikan paus wahwa mulim dalam keadaan dia telah berbuat sesuatu yang mulim ini sesuatu yang yulamu alai sesuatu dosa suatu kesalahan apakah kemudian kita berkata bahwa kita lebih baik dari Yunus fitnah ujian yang dihadapi oleh mereka para rasul a'zam wa a'zam bikathir lebih tinggi lebih tinggi lebih tinggi daripada apa yang kita hadapi apa yang kita hadapi sangat amat ringan sangat amat kecil sedangkan yang dihadapi para anbiya lebih berat yakni mereka yang mendapatkan asyadda balaan ujian yang terberat yang asyad adalah al-anbiya thummal amsal thummal amsal mereka yang mendapatkan ujian terberat adalah para anbiya. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Yang semiripnya, yang semiripnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka para anbiya dan kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan berarti sesuatu yang menjadikan kita menyatakan diri kita lebih baik daripada Yunus alaihi salam atau lebih baik daripada Adam alaihi salam. Coba kalau Adam itu seperti saya. Disuruh nggak makan yang nggak makan. Mungkin kita di surga semua. Ini kurang ajar namanya. Ini kurang ajar. Maka hadis tadi kesana larinya. La yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Jangan berkata salah seorang kalian menyatakan aku lebih baik dari Yunus. Layan bagi li ahadin an yaqul. Tidak sepantasnya seorang dari kalian berkata ana khairun min Yunus ibni Matta tidak sepantasnya seorang di antara kalian berkata, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Dan dalam lafaz lain, man qala, siapa yang berkata, inni khairun min Yunus bin Matta faqad kadzab. Siapa yang berkata bahwa aku lebih baik daripada Yunus bin Matta, maka dia berdusta. Kalau tafsirnya demikian, berarti tidak bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan di awal Sayyidul Mursalin bahwa para anbiya di bawahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi keutamaan. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran bahwa mereka mulia seluruhnya dan mereka adalah orang-orang yang pilihan hanya saja Allah katakan faddalna ba'dar rusul kami utamakan sebagian rusul ala ba'd di atas sebagian yang lain. Berarti ada perbedaan keutamaan. Semuanya utama, tetapi ada perbedaan keutamaan di antara para anbiya dan yang paling utama afdaluhum wa sayyiduhum adalah nabi kita nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadza qala Musa. Demikian pula Musa alaihi salam. Beliau berkata, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lahu." Innahu huwal ghafurur rahim. Allah katakan tentang Musa alaihissalam. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Rabbku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Faghfirli. Maka ampunilah aku. Faghfaralah. Maka Allah ampuni dia. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa aidan dan juga fa Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika qila fihi ketika dikatakan kepadanya fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut fanuhiya nabiyina 'an tashabbuh bihi juga ketika Allah katakan tentang Yunus alaihi salam fasbir li hukmi rabbika wahai rasul sabarlah dengan hukum Rabbmu dan engkau jangan menjadi seperti sahibil hut jangan menjadi seperti sahibil hud. Yani Yunus Alaihissalam, Jangan lari dari kaumnya seperti Yunus alaihi salam. Fanuhiya nabiyuna, maka nabi kita dilarang untuk menyerupai beliau. Wa amarahu bitasyabuh biulil ulil azmi haitsu qil. Kemudian diperintahkan amarahu bitasyabuh bi ulil azmi. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyerupai, meniru para ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Berarti ada ulul azmi, ada yang tidak disebut ulul azmi, tapi mereka para anbiya, para rasul. Jangan seorang pun merendahkan Yunus alaihissalam. salam hanya karena Allah mengatakan kepada nabinya, jangan engkau seperti sahibul hud, tapi jadilah engkau seperti ulul azmi. Faqad yaqulu man yaqul dengan ayat-ayat yang seperti ini dikhawatirkan akan ada yang berkata, ana khairun min Yunus. Berarti aku lebih baik dari Yunus. Kalau Yunus, Nabi dikatakan jangan kayak Yunus. Wala takun ka sahibil hud. Jangan engkau menjadi seperti sahibil hud. Hati-hati. Sebelum pikiran itu masuk Sebelum syaitan membisikkan di hati-hati kaum muslimin, Rasulullah sudah menyatakan kepada kaum muslimin, "La yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus." Hati-hati. Jangan salah seorang berkata aku lebih baik daripada Yunus. Walaysa lil afdali an yafkhar ala man dunahu. Fakaifa idza lam yakun afdal? Fa inna Allah la ya-, yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Walaysa lil afdal an yafkhar. Tidak boleh bagi orang yang paling afdol untuk sombong. Padahal dia paling afdol. Tidak boleh untuk sombong. Rasulullah SAW yang paling afdol dari manusia, yang paling afdol dari para rasul, yang paling afdol dari para anbiya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk sombong. Wala tusakhir had, tusa'ir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau dongakkan kepalamu Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong kata Allah. Diingatkan tuh jangan sombong. Rasulullah SAW. Padahal yang terbaik. Fakaifa ilmnya kun afdol. Maka bagaimana kalau ternyata memang tidak afdol. Lebih kurang ajar lagi. Al-faqir yatanakhat. Kata pepatah. Dalam pepatah Arab dikatakan. Orang miskin unjuk gigi. Kurang ajar. Apa yang disombongkan? Dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki kedudukan, dia tidak memiliki apapun, sombong lagi. Maka sejelek-jelek manusia adalah al-faqir yatakabbar. Orang kere sombong. Ini Orang yang kaya sombong, jelek. Orang yang paling pinter sombong, jelek. Apalagi orang bodoh sombong. Lebih jelek lagi tuh. Maka Rasulullah SAW walaupun yang afdoluhum, walaupun sayyiduhum, Allah katakan jangan sombong. Maka Rasulullah menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, wala fakhr. Aku ini memang sayyidnya, anak Adam nanti yaumul qiyamah, dan ini bukan sombong. Pemberitaan, pemberitahuan al-haq, kenyataan yang nanti akan terjadi adalah sayyidnya anak Adam seluruhnya yang qiyamah adalah Rasulullah SAW. Jadi ini bukan fakir, bukan sombong. Ikhwan a'azakumullah fa inna la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan bangga diri. Di dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal uhiya ilayya an tawada'u hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yanbaghi ahadun wa la yabghi ahadun ala ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim bahwa dia menyatakan uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Antawadhu, hendaklah kalian tawadhu. Tidak sombong. Disuruh untuk tawadhu, untuk merendah, tidak sombong. Hatta la yabkhur ahadun ala ahad, hingga jangan seorang pun merasa bangga di atas yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahad dan tidak seseorang berbuat zalim kepada orang lain. Allah taala naha an yufkhar ala umumil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk sombong, bangga diri terhadap keumuman kaum mukminin. Fakih faala ala nabiyyin karim? Sombong terhadap orang beriman saja nggak boleh. Sombong di atas manusia-manusia kaum muslimin Haram, tidak boleh. Apalagi sombong terhadap Nabi. Aku lebih baik dari Yunus. Apalagi sombong dan merendahkan seorang Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana khairun min Yunus, ana khairun min Yunus. Makanya dilarang dengan larangan yang tegas dan dikatakan kadib. Orang ini dusta kalau menyatakan aku lebih baik dari Yunus. qala la yanbaghi li ahadin an yaqula anak khairun min Yunus ibn Matta. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sepantasnya seorang pun berkata, aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Fahadha nahyun amun kulli ahadin an yatafaddal wa yaftakhir ala Yunus. Maka di sini larangan yang umum bagi setiap orang yang merasa lebih afdal, wa yaftakhir, merasa lebih sombong apa lebih tinggi, merasa sombong di atas Yunus alaihi salam. Ini larangan siapapun ditinggikan atau meninggikan dirinya di atas Yunus alaihissalam. Wa qauluhu dan ucapan beliau oleh salatu wassalam, "Man qala inni khairun min Yunus ibni Matta faqad kadzab." Siapa yang berkata aku lebih baik dari Yunus, maka dia berdusta. Fa innahu law quddira annahu kana afdal, fa hadzal kalam yasiru naqsan yakunu kadiban. وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشرقت ليحبطن عملك عليه وسلم menyatakan siapa yang berkata aku lebih baik dari Yunus maka dia telah berdusta. Kenapa? Fa innahu law qaddara annahu kana afdal kalaupun dianggap. Anggap orang ini memang paling afdolnya. Anggap saja begitu. Fahadal kalam yasiru naqsan. Maka ucapan tadi menunjukkan kekurangannya. Paham yang dimaksud oleh Ibn Abdul Aziz al-Hanafi. Lau qaddir. Kalau kita anggap. Kita anggap saja orang yang berkata anak nukhari bin Yunus memang memang paling afdol. Memang paling afdol di antara para anbiya. Kemudian dia berkata anak nukhari bin Yunus. Maka ucapannya sudah mengandung nakson, sudah mengandung kekurangan akhlak dia. Berarti dia sombong, bangga diri kan begitu. Iya Pak iya. Enggak ada jawaban lain. <laughs> <laughs> Dikatakan hadal kalau yasiru naqsan, bahwa ucapan itu menjadi naqsan, menjadi kekurangan dia, menjadi tidak afdal karena dia sombong. <laughs> Fayakunu kadiban, maka dia berdusta. Wahada la yaqulu nabiyun karim. Dan ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang nabi yang mulia. Tidak mungkin diucapkan oleh seorang nabi yang karim, yang mulia. Bal huwa mutlak. Ini anggap saja. Takdir mutlak itu artinya anggapan. Apa kata orang cerbonnya Paripasane gitu ya. Bisa dipaham. Saya mendapatkan terjemahan yang pas. Ya, ini anggap saja kalau memang benar-benar paling afdal Memang dia adalah nabi yang paling afdol. Kemudian berkata, aku lebih baik dari Yunus. Bukankah ucapannya jadi kekurangan? Apalagi tidak mungkin seorang nabi berkata seperti itu. Aiman qala hadza fahuwa Siapa yang berkata seperti itu maka dia berdusta. Wa in kana la yaquluhu nabiyyun walaupun tidak mungkin akan diucapkan oleh seorang nabi. Bal kama qala ta'ala berarti ini seperti yakni Takdirnya seperti apa yang Allah katakan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, siapa dikatakan engkau? Rasulullah SAW. Iya kan? Kalau engkau berbuat syirik, lain asyrakta, layahbatanna amaluk, akan gugur seluruh amal-amalanmu. Ya, ini amalan sehebat Nabi sekalipun sesempurna-sempurna ibadahnya Rasulullah SAW. Kalau berbuat syirik, layah batanna amaluk. Akan gugur seluruh amalmu. Ini namanya takdir saja. ya ini kalau terjadi, begini akibatnya. Apakah terjadi pada Rasul berbuat kesyirikan? Tidak terjadi dan tidak mungkin terjadi. Wa in kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'suman minasyirki. Walaupun Rasulullah SAW maksum, terjaga dari kesyirikan. Tidak mungkin berbuat kesyirikan. Lakin al-wa'ad wal-wa'id libayan. Tapi ancaman tadi sebagai keterangan. Libayani maqadiril a'mal. Untuk mengukur, untuk menunjukkan kadar amalan sehebat apapun. Kalau dengan kesyirikan runtuh. Engkau, wahai Rasul. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu. Amalan Nabi kira-kira seberapa hebatnya? Apakah ada yang menandinginya? Tidak ada. Amalan Rasulullah SAW paling sempurnanya, paling baiknya, paling tingginya. Tetapi lain asyrakta. Walaupun setinggi itu, sehebat itu. Kalau engkau berbuat syirik, gugur semua amalmu. Sama dengan yang tadi. Kalaupun abdol paling tingginya, paling abdolnya. Kalau dia menyatakan anak khair min Yunus. Jadi kurang. Maka siapapun yang berkata anak lebih baik dari Yunus. Maka dia berdusta. Bagaimana? Ucapan ini. Setiap orang yang berkata ana khairun min Yunus, maka dia berdusta. Kalau ternyata benar-benar khairun dari Yunus, berdusta nggak kira-kira? Kan nggak berdusta. Anak lebih baik dari Yunus. Kalau ternyata anggap ada yang lebih baik dari Yunus dari Rasul, kemudian berkata, ana khairun min Yunus. Dusta atau enggak dusta? Tetap dusta. Kenapa? Karena dengan ucapan itu turun dia keafdalannya ucapan sombong seperti itu. bila muslimin yang saya hormati. Sehingga ini namanya takdir. Ya ini anggap saja begini. Akan begini akibatnya. Tapi tidak terjadi. Sebagaimana kalau engkau berbuat syirik akan gugur amalanmu wahai Rasul. Tapi itu nggak terjadi. Untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa amalan-amalan kalian gugur semuanya walaupun sehebat Rasul. Akan gugur kalau engkau berbuat kesyirikan. Akan runtuh semuanya kalau engkau berbuat kesyirikan kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa in kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'suman. Walaupun Rasulullah SAW maksum tidak mungkin berbuat syirik, tapi Allah katakan seperti itu supaya tahu kadar amalan itu akan kalah, akan gugur sehebat apapun dengan kesyirikan-kesyirikan. Wa inna ma akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu sayyid waladi Adam. Adapun Rasulullah SAW menyatakan aku adalah sayyidnya anak Adam seluruhnya anak turunan Adam. Lianna la yumkinuna an na'lam dhalika illa bi Karena kita tidak mungkin tahu berita itu kecuali dari berita Nabi. Terus kalau Nabi nggak nyampaikan, siapa yang akan nyampaikan? Nanti di akhirat siapa sayyidnya? Gak tahu. tapi eh, berita seperti itu. Nyampe kepada kita dari mana kalau bukan dari Nabi? Dari Allah langsung kepada kita, berarti kita dapat wahyu. Tidak mungkin. Tapi dari Allah melalui Nabi, Nabi yang mana? Sedangkan kita menemui atau mereka menemui Nabi, Nabi Muhammad SAW. Maka nggak ada jalan lain kecuali melalui lisan Rasulullah SAW. Maka mau tidak mau Rasulullah harus menghabarkan. Harus menyampaikan bahwa ana sayyidu waladi Adam wala Aku adalah sayyidnya anak Adam seluruhnya. Wala fakhr. <clears throat> Khonafidina azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Idla nabiyya ba'dahu. nabi bi'azimi qadrihi inda Allah. Karena tidak ada nabi lain yang menghabarkan kepada kita tentang keagungan, ketinggian kedudukan beliau nanti di sisi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nabi lain yang menghabarkan dan beliau khatamun nabiyyin. Kama akhbarana huwa bifadailil anbiya'i qablahu. Kalau nabi-nabi sebelumnya akan disampaikan berita keutamaan mereka oleh Rasulullah SAW bisa. Rasulullah menghabarkan keutamaan Musa, menghabarkan keutamaan Isa. Sebagian mereka Allah istimewakan dengan kalimur Rahman yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ada yang Allah berikan keistimewaan bisa berbicara dengan binatang-binatang dan bisa menundukkan angin. Sebagian Rasul Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan demikian-demikian. Dari mana kita tahu berita-berita keutamaan para anbiya dan para rasul? Min aina? Tidak ada jalan lain. Ya, ini dari Rasulullah SAW. Para anbiya yang sebelumnya diberitakan oleh Nabi. Sekarang Nabi kita alaihi wassalam. Kalau kita ingin tahu keutamaannya, dari siapa dihabarkan? Apalagi yang tentang hari kiamat nanti. Rasul setelahnya tidak ada. Maka mau tidak mau Rasulullah SAW harus menghabarkan bahwa yaumul qiyamah nanti aku adalah sayyidnya anak Adam. Maka itu wala fakhr, itu bukan kesombongan. Qala walihada atba'ahu biqaulih oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dengan ucapannya wala fakhr dan ini bukan sombong. Kama ja'a fi riwayah. Wa hal yaqulu man yu'minu billahi wal yawmil akhir inna maqama alladhi usriya bi ila rabbih wa huwa muqarrib mu'azzam muqarrab mu'azzam mukarram kama qama alladhi ulqiya Maka apakah bisa diucapkan Hal yaqulu man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apakah mungkin diucapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalimat yang berkata, Inna maqaman ladzi usriya bihi. Kedudukan Nabi ketika Nabi diisrakan dan dimi'rajkan ke langit. Ketika beliau muqarrabun, mu'azzamun, mukarram. Didekatkan oleh Allah. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Dikatakan sama kedudukannya dengan seorang yang ulqiya fi batnil hut. Dengan seorang Nabi yang dilemparkan ke dalam laut dan ditelan ikan paus. huwa mulim. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran. Apakah mungkin ada seorang beriman pada Allah dan Rasulnya mengatakan seperti itu? Maka jawaban-jawaban tadi, yang pertama tadi, itu jawaban yang keliru. Jawaban yang salah dengan jelas kesalahannya. Karena memang lafat yang dibawakan pun lafat yang salah. Tidak Rasulullah menyatakan, La tufaddiluni ala Yunus. Bukan. Tapi maknanya, jangan seorang berkata, Aku lebih baik dari Yunus. Jadi jangan seorang meninggikan dirinya di atas Yunus. Ikhwan bin a'azakumullah. Wa ainal mu'azzam al-muqarrab al mumtahan al-mu'addab. <laughs> Maka bagaimana perbedaannya antara seorang yang dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang ditegur oleh Allah. Hati-hati. Muaddab itu ditakdib, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukum dengan ditelan ikan paus. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Yunus alaihissalam salam langsung sadar bahwa ini pasti karena saya lari dari kaumnya sehingga menyatakan dengan kalimat la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Khana bin a'azakumullah fa hadha fi ghayati at-taqrib wa hadha fi ghayati at-ta'dib. Ini jelas sedang ditinggikan semulia-mulianya sedangkan Yunus alaihi salam sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gaya ta'dib. Fanzur ila hadha al-istidlal li'annahu bi hadha al-ma'na al-muharraf al-lafaz lam yaqulhu rasul Karena dengan lafaz yang memang ditahrif, lafaz yang keliru, lafaz yang salah, yang tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW, akhirnya mereka menafsirkan pun dengan tafsir-tafsir yang salah pula. Wahal yuqawim hadha dalil ala nafyi uluwillahi ta'ala an khalqihi. الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قوله إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى يعني كذا كذا beliau كذا ابن Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah apakah mengimbangi dalil ini ala nafyu uluwillah. Apakah dalil-dalil ini mengimbangi dengan apa yang dikatakan tentang penafian tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya? Ini perbandingannya adalah seperti perbandingan dalil-dalil tentang tingginya Allah di atas arasnya itu dikatakan tazidu ala alfi dalil lebih dari seribu dalil lebih dari seribu dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasnya. Apakah dikalahkan dengan ucapan seseorang? Atau ucapan manusia? Atau dengan ucapan-ucapan yang dikatakan hadis padahal bukan? Maka seperti itu perbandingannya. Demikian pula ketika dikatakan dalil yang sahih yang sore sekian banyaknya berkata, jangan seseorang berkata dirinya lebih baik dari Yunus. Tiba-tiba menjadi berubah kalimatnya. Apa berubah? Jangan mengutamakan Rasul di atas Yunus. Setelah itu ditafsirkan maksudnya kedudukan Yunus ketika ditelan ikan paus dan berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu sangat dekatnya dengan Allah sama seperti ketika Rasulullah SAW Mi'raj di langit yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya salah pula hadisnya salah, tafsirnya juga salah. Ternyata ketika didudukkan hadisnya, yang benar adalah jangan seorang pun berkata dirinya lebih baik dari Yunus. Karena Allah kisahkan tentang Yunus, bagaimana dia lari dari kaumnya dan bagaimana Allah takdirkan dia ditelan ikan paus sebagai takdib, ditegur oleh Allah swt dan bagaimana Yunus bertaubat dan kemudian kembali. Kemudian jangan dikira kemudian kamu lebih baik dari Yunus kalau kamu menghadapi fitnah yang dihadapi Yunus, kamu gak akan berhasil, gak akan kamu istiqomah di awal wahla. Kamu akan kalah di awal wahla. Di tingkat pertama kamu sudah kalah. Jangan menyatakan dengan sombong, aku lebih baik dari Yunus. Dirinya lebih baik dari Yunus. Kembali kepada Musannif rahimahullah. Setelah disarah dengan panjang lebar oleh Ibn Abdul Izzal Al-Hanafi, maka kalimat berikutnya dari Musannif وهو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وحبيب رب العالمين وحبيب رب العالمين Ini masih mensifati Rasulullah SAW. Tadi disifati dengan Sayyidul Mursalin, kemudian disifati dengan Habib Rabbil Alamin. Kecintaan Allah Rabbul Alamin. Kekasih Allah Rabbul Alamin. Disebutkan dalam syarahnya, Habata lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'la maratibil mahabbah. Telah sabit riwayatnya bahwa Rasulullah SAW mendapatkan kecintaan dari Allah adalah a'la maratibil mahabbah. Mendapatkan yang paling tinggi dari derajat kecintaan. Yang paling tinggi dari derajat kecintaan adalah al-khullah. Sehingga kalau dikatakan Habib dan Khalil, itu lebih tinggi Khalil. Maka kalau Rasulullah SAW dijuluki Habibullah dan dijuluki Khalilullah, yang lebih tepat adalah Khalilullah. Wahyul khullah. Kama kala atau kama sahha, anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana telah sahih riwayatnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kama akhrajahu muslim. Bahwa Nabi menyatakan, Inna Allah attakhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah mengambil aku sebagai kekasihnya yang dicintainya sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Disebut dengan khalil. Waqala dan Nabi bersabda, "Walau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, kalau aku mengambil seseorang di muka bumi ini sebagai khalil, latakhadtu Abu Bakr khalilan, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil." Artinya Rasulullah cinta kepada para sahabatnya. Tetapi kalau khullah beliau tidak mengambil dari makhluk-makhluk. Kalau beliau mengambil makhluk sebagai khalil, niscaya beliau akan mengambil Abu Bakrin sebagai khalil. Artinya apa? Artinya khalil atau khullah lebih tinggi dari derajat mahabbah. Derajat khullah lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Ikhwan bin kaum muslimin yang saya hormati. Walakin sahibukum Khalilur Rahman. Tetapi sahib kalian ini, sahabat kalian ini maksudnya beliau alaihi salatu wassalam adalah Khalilur Rahman, adalah kekasih Allah yang Maha Rahman. Wal hadithani fi sahih. Kedua hadis ini kedua-duanya dalam hadis sahih di dalam sahih Muslim. Wahuma yubtilani qawla man qala al khullah li Ibrahim wal mahabbah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membantah Ucapan orang yang berkata bahwa al qullah untuk Ibrahim dan al-mahabbah adalah untuk Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada keduanya, kepada Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka orang yang berkata seperti ini terbantah dengan hadis-hadis ini. Yani orang yang berkata bahwa khullah untuk Ibrahim, Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dijadikan oleh Allah sebagai habibnya. Jadi habib Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan khalilullah adalah Ibrahim katanya. Dikira mahabbah lebih tinggi daripada khullah. Padahal justru al-khullah lebih tinggi dari mahabbah. Maka ikhwan fillah kalau dikatakan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil, maka dikatakan pula dalam hadis yang sahih bahwa Allah pun mengambil Rasulullah Nabi Muhammad sebagai khalil juga. Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah mengambil aku sebagai khalil sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Wal hadithani, maka dua hadis ini membatalkan, membatilkan, menyalahkan orang yang berkata bahwa al-khalil untuk Nabi Ibrahim, sedangkan al-mahabbah untuk Nabi Muhammad SAW. Wa Ibrahim Khalilullah, wa Muhammad Habibuh, yang katanya berarti Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Muhammad Habibullah. Ini terbantah, walhamdulillah. Dengan hadis-hadis yang sahih dalam sahih Muslim. Wa fi sahihi aydan dan di dalam sahih juga disebutkan inni abra'u ila kulli khalil min khal, man khal min khullatihi Wal mahabbah qad sabatat li ghairihi. Aku berlepas diri kepada Allah dari khalil, dari siapa-siapa yang aku jadikan sebagai khalil. Aku berlepas diri. Aku tidak mengambil khalil dari manusia. Ini aku adalah khalilullah dan aku hanya cinta dengan khulla dengan rajat yang tinggi kepada Allah dan Allah menjadikan aku sebagai khalilnya. Artinya tidak mengambil dari manusia. Tapi kalau mahabbah Apakah Rasulullah mengambil ke kecintaan dari manusia? Dengan lafaz mahabbah atau dengan derajat mahabbah? Mengambil. Mengambil. Bahkan banyak riwayatnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dan Allah juga menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang muhsin. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta dengan kepada orang-orang yang takwa. Atau Allah katakan, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalan Allah. Allah mencintai setiap mukmin, Allah mencintai setiap orang mujahid, seorang mukmin mujahid, ahli tauhid, ahli sunnah, Allah cinta pada mereka. Tetapi kalau dengan khullah hanya dua. Ibrahim alaihissalam salam dan Nabi Muhammad alaihissalam salam. Alaihi wassalam muslimin yang saya hormati. Allah juga berkata, Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada para tawabin dan Allah cinta kepada para mutatahirin. Kalau cinta Allah berikan kepada setiap manusia dari kalangan mukminin, muttaqin. Adapun khullah hanya pada dua. Berarti mana yang lebih tinggi? Khullah atau mahabbah? Hah? Nah, khullah lebih tinggi jelas. Sekarang Rasulullah alaihissalam ketika menyatakan aku tidak mengambil khalil dari manusia. Kalau aku akan mengambil khalil dari manusia, akan aku ambil Abu Bakar sebagai khalil. Tapi tidak. Abra'u ilallah, aku berlepas diri. Aku tidak mengambil khalil dari manusia. Baik, sekarang saya tanya. Adapun cinta. Apakah Rasul mencintai manusia? Orang-orang beriman mencintai. Rasul mencintai sahabatnya, mencintai mukminin, mencintai istrinya. Ditanya oleh seorang sahabat ketika Rasulullah SAW terlihat sangat cintanya pada dirinya, maka sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, siapa Ahabannas ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, Aisyah Rasulullah taala anha. Orang tadi menjawab, "Ya Rasulullah, maksudku dari kalangan laki-laki." Dari kalangan laki-laki, bapaknya Abu Bakar yang paling aku cintai. Kemudian ya Rasulullah, kemudian Umar, Kemudian ya Rasulullah, kunan fulan, wa bulan, wa bulan. Disebutkan sekian, belum nyampe pada dirinya. Maka kata beliau, sungguh aku menyesal, kenapa aku tanya. Karena melihat Rasulullah SAW begitu cintanya kepada dia, sehingga mengira dia paling dicintai. Maka dia tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling dicintai? Dari manusia? Dia jawab Aisyah. Maksudku dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. Bapaknya. Kemudian siapa? Kemudian fulan, kemudian fulan, kemudian fulan. Artinya Rasulullah SAW mencintai para sahabatnya mencintai istrinya, mencintai manusia-manusia mukmin. Tetapi khullah Rasulullah tidak berikan pada mereka. Berarti mana yang lebih tinggi? Khullah atau mahabbah? Al-khullah. Maka kalau dikatakan Rasulullah Habibullah dengan kalimat Rasulullah Khalilullah, ayuhuma afdal? Ayuhuma a'la maratib? Mana yang lebih tinggi? Tentunya Khalilullah lebih tinggi daripada Habibullah. Qala fabatala qawlu man qal man khassal khulla bi Ibrahim wal mahabba li Muhammad SAW. Maka ini menunjukkan salahnya orang yang berkata bahwa kalimat khullah hanya untuk Ibrahim dan kalimat mahabbah untuk Nabi Muhammad SAW. Keliru. Untuk Ibrahim alaihi wassalam khalilullah. Juga untuk Nabi kita Nabi Muhammad juga khalilullah. Karena yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya ada dua dari manusia yaitu Ibrahim alaihi salam alaihi salatu dan juga nabi kita Nabi Muhammad alaihi Balil khullah khasah bihima. Maka sifat khullah, kecintaan Allah, kekasih Allah itu untuk keduanya. Sedangkan dalam mahabbah, sedangkan kecintaan dengan mahabbah itu amah umum untuk setiap manusia-manusia yang mukmin yang dicintai oleh Allah Taala wa hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma alladzi rawahu Tirmizi dan juga hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Tirmizi di dalamnya ada kalimat inna Ibrahim khalilullah ala wa ana habibullah wala fakhr lam yathbut ada pun hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas yang isinya berkata bahwa Nabi menyatakan Sesungguhnya Ibrahim Khalilullah dan aku adalah Habibullah dan ini bukan fakhr. Ini lam yathbut hadisnya. Tidak sahih, dhaif. Nah. Wa hadha hadis gharib, dhaif. Dan yang namanya kecintaan itu memiliki maratib, memiliki tahapan, tahapan atau memiliki tingkatan-tingkatan. Awaluha yang pertama tingkatan kecintaan itu alaqah, hubungan pertama. Apa itu alaqah? Ta'alluqul qalbi bil mahbub. Ketika hati berkait dengan yang disukainya. Hati cenderung kepada yang disukainya, maka ini derajat kecintaan yang pertama. Yaitu alaqah. wa yang kedua al-iradah Keinginan. Kalau seseorang ingin sesuatu, artinya dia cinta kepadanya. Suka. Apa itu namanya iradah? Mailul qalbi ila mahbubihi. Kecenderungan hati kepada apa yang disukainya, apa yang dicintainya. Pertama, hanya ada kecenderungan. Kedua, ada keinginan. Salisah, as-sababah. As-sababah Artinya insibabul qalbi ilaih. Ketika hati tertuang untuk sesuatu. Berarti sudah tinggi sekali atau sudah lebih tinggi dari yang pertama dan dari yang kedua. Bihaitsu la yamlikuhu sahibuhu di mana pemilik hati tersebut hampir-hampir tidak menguasai dirinya. Karena senangnya, karena sukanya pada sesuatu tadi. Maka disebut insibab dari kata insibabil insibabil ma fil hudur. Seperti tuangan air. Itu sabba atau insabba. Maksudnya insibab. Maka hati begitu mengalirnya deras kepada sesuatu yang disukainya. Ini adalah insibab. Arabiah yang keempat al-gharam. Kalau sudah maghrum sudah gharam, sudah tinggi sekali. Sudah tingkat yang keempat. Apa itu gharam? Wahiyal hubbul lazim lil qalb. Rasa cinta yang sudah menguasai di hati. Kesukaan yang sudah menguasai di hati. Wahum wa minhul gharim limulazamatihi. Disebut gharim karena dia sudah terikat dengan apa yang disukainya, apa yang dicintainya. Kalimat gharam Maknanya terus menerus atau dalam keadaan yulazim selalu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran kalimat ini inna adabaha kana gharama gharama maknanya adalah yang terus menerus yulazimuhu itu mana gharam. Maka seorang yang hatinya dikuasai oleh kesukaan, kecintaan pada sesuatu, terus menerus yulazimuhu, maka ini sudah tingkatan gharam al-gharam. Yang kelima al-mawaddah. Al-mawaddah sudah kasih sayang. Al-wud. Wahiyya saful mahabba wa khalisuha wa lubbuha. Dan yang namanya mawaddah ini sudah intinya kesukaan, intinya kecintaan dan kemurnian kesukaan. Oleh karena itu yang diminta oleh kita dan yang diminta oleh beberapa orang untuk mendoakan pengantin biasanya apa? Mawaddah warahmah. Rasa cinta yang paling tingginya di antara manusia. Al-mawaddah yang kelima tingkatannya. Cinta yang murni, cinta yang suci, cinta yang bersih Masya Allah. Kalau Ta'ala, saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan Allah yang Maha Rahman sebagai wud, sebagai suatu yang disukainya. Sehadis yang keenam, asyagaf. Apa itu syagaf? Wahia wusulul mahabba ila syagafil qalbi. Kalau sudah seseorang itu cintanya bukan hanya mawaddah yang bermakna kasih sayang dan kecintaan yang wajar seorang manusia. Ini sudah hampir tidak wajar cintanya. Kalau kata orang sini dimabuk cinta. Itu sudah syagaf dan isyik. Isyik yang kemudian disebut dengan asyik dalam bahasa Indonesia. Asyik, masuk Itu sudah sangat tidak wajar. Sudah sangat tidak wajar. Maka tidak kita minta. Ketika mendoakan pengantin kita tidak minta. Semoga diberi asyik dan masuk Tidak. Karena sudah sudah melampaui batas. Tetapi yang kita minta adalah mawaddah, warahmah, kasih sayang, kecintaan yang murni, masya Allah. Wahwal hubul mufarrid al adalah kecintaan yang berlebih yang sudah orang itu mabuk. Sudah dimabuk cinta. Alladhi yukhafu ala sahibihi minhu. Yang pemiliknya dikhawatirkan. Dikhawatirkan apa? Majnun. Dikhawatirkan majnun. Jangan sampai dia gila karena cinta. Itu sudah isyak. Walakin la yusaf bihi Rabb Ta'ala walal abad bi mahabbati Rabbihi. Kalimat-kalimat yang terakhir ini yaitu kalimat syagaf, kalimat isyq ini tidak dipakai untuk cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kepada uh, sesama mukminin atau cinta kepada nggak dipakai kalimat itu. Kenapa? Karena konotasinya sudah miring, sudah jelek, sudah kesana larinya. Orang dikuasai cinta sampai dia gila. Atau hampir gila. Yang demikian adalah tidak dipakai ketika kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memakainya imma orang yang tidak mengerti bahasa Arab atau orang-orang yang memang sesat. Enggak mengerti bahasa Arab, aku cinta kepadamu ya Allah, dikatakan ana aisyiq bika ya Rabbi. Ini orang enggak paham. Apa mana aisyiq? Satu kemungkinan tidak paham. Kemungkinan yang kedua, orang ini memang sesat seperti kaum sufi wahdatul wujud atau kaum sufi dari kalangan hululiyah yang menganggap Allah bisa menyatu dengan dirinya, maka mereka menganggap kecintaan pada Allah seperti kecintaan pada seorang wanita, seperti mabuk cinta. Na'udzubillah sehingga mereka pakai isyik, mereka pakai syagaf, mereka pakai kalimat-kalimat yang seperti itu kepada Allah taala. Padahal yang disebutkan dalam lafad-lafad hadis dan dalam Al-Qur'an hanya kalimat uhibbu, ahabba, ana uhibbu. Nah, yakni uhibbullah, aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula Allah cinta kepada hambanya. Allah katakan, Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah. Atau yuhibbul muttaqin. Qanafilina muslimin syarmati. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Walafu minkum. Wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdik. Asyadu an la ilaha ilan asyakurka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.